Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fillah hafizakumullah jami'an. Kita lanjutkan masih pelajaran seputar penyebutan contoh-contoh berkaitan masalah hadis dikatakan apa? syadzah dan semisalnya. Naam. Sekarang kita masuki halaman yang ke-62. Halaman 62 bawah itu. Misalun salih contoh yang ketiga. Waradat ahaditsu muta'addidatun lakin laysat fil Bukhari wa Muslimun. Fi nahyi an lubsi al-muhallaq. Perhatikan ini. Itu kan? Naam. Datang hadis-hadis yang sangat banyak, berbagai macam bentuknya akan tapi datang tersebut hadis tersebut tidak ada dalam sahihain. Paham ya? Tidak ada dalam sahih Bukhari, tidak pula pada sahih Muslim. Nah, tentang larangan memakai emas yang melingkar. Paham ya? Cincin, kalung, gelang, paham ya? Naam. Misal khatam, mustiwar wanah seperti cincin, eh, ataupun kalung dan yang semisalnya. Melingkar enggak itu semuanya? Melingkar. Wa waradat ukhra dan ternyata datang hadis-hadis yang lain fi sahihain ini. Hadis lain tapi adanya dalam sahihain. Wa ghairihi dan bahkan yang selain keduanya juga ada. Tadullu ala jawazi lubsid dhahab al-muhallaq yang menunjukkan atas bolehnya memakai emas yang melingkar. Apa maksudnya ini ya? Misal contohnya ma fi hadis Jabir radhiyallahu anhu yaitu yang ada pada hadisnya Jabir radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara nisa an yatasaddaqna. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merintahkan para wanita agar mereka bersedekah. ja'alna yulqina khawatimahanna khawatimahunna. Akhirnya mulailah mereka melemparkan cincin-cincin mereka. Cincin melengkar enggak? Cincin melengkar Wa khurusahin wa khurusahunna fi thawbil bilal. Khurus ya semacam nam kalung dan misalnya hewanam. Di pakaiannya Bilal. Jadi suruh ngumpulkan di situ. Summa Nabi Nabiyya sallallahu alaihi wasallam lamma ra'a rajula. Kemudian juga Rasulullah SAW ketika melihat seorang lelaki alladzi alaihi khatamudz dzahab. Ya, yaitu laki-laki tersebut nah barakallahu fi memakai cincin terbuat dari emas akhadahu wa rama bihi. Rasulullah mengambilnya langsung melemparkannya. Wa qala ya'midu ahadukum ila jum ila jumratan minan nar fayulqiha fi yadihi. Naam. Salah seorang di antara kalian justru menyandarkan nyawa kepada nah barakallahu fikum nam eh, apa istilahnya itu bara api dari api neraka fayalqiha fi yadihi kemudian nam justru engkau meletakkannya atau justru nam dia meletakkannya di tangannya maksudnya laki-laki yang pakai emas tadi itu nam ini kan istilahnya kan larangannya kalau kita telusuri kan istilahnya kalau untuk masalah secara globalnya emasnya kan dilarang oleh laki-laki perempuan bebas Perumahan bebas, mau yang melingkar enggak melingkar silakan. Nah, dalam ulama man qol, perhatikan ini, sebagian para ulama ada yang mengatakan inna nahya 'anil jahat al-muhallaq hujjah yu'mal biha. Bahwasanya larangan mengenai memakai emas yang melingkar itu adalah hujjah, diamalkan dengannya. Berarti dilarang itu loh istilahnya. Perempuan pun enggak boleh itu loh, paham ya? Wa minhum man di antara mereka ada yang mengatakan inna nahya 'an lubsid dzahab wal muhallaq syadzun la yu'mal bih. Sesungguhnya larangan mengenai Memakai emas yang melingkar itu adalah larangan tersebut adalah syarat ganjil. Menyendiri layu malbih tidak diamalkan berarti boleh. Apa artinya? Paham belum? Li'annahu yukhalifu ma sabata fi sahihain karena riwayat tersebut menyelisih apa yang datang dalam sahihain. Sahihain sahih Bukhari dan Muslim ya. Wa ma dan selain keduanya min jawazi lubsi dzahab al-muhallaq yaitu mengenai diperbolehkannya menggunakan atau memakai emas yang melingkar. Wa hadha huwa alladhi salakahu syekhuna Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz. Dan inilah yang nah pendapat yang apa? Yang syekh kami berada atau berjalan di atasnya. Dalam artian pendapat yang dipilih oleh nam syekh kami yaitu Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz. Berarti Syekh Ibn Utsaimin ternyata murid daripada beliau juga. nah Wa minhum man qal di antara mereka ada yang mengatakan innal ahadis al-waridah fi nahyi fi awil amr. Ada yang rinci seperti itu. Bahasanya larangan tersebut itu dulu larangannya benar, tapi di awal-awal permulaan. Hina kana nasu fi dhaikin wa syiddah. Yang mana waktu itu ketika manusia apa? berada pada enam keadaan yang sempit dan juga genting. Summa ba'da dzalik, kemudian setelah itu rukhisa fi diperbolehkan kasih keringanan. Nah, wa inna ma duri wa inna ma darabtu hadhil amsalah salasa, lil isyarah ila anna syudzudza la yushtarat an yakuna fi hadits wahid. Hanya saja kami menyebutkan tiga contoh ini, tiga contoh yang sudah kita lewati. Ini tujuannya apa? Untuk menunjukkan bahasanya syad. Hadis dikatakan syad itu tidak syaratkan ayyakuna fi hadis wahid. Tidak syaratkan harus satu hadis saja. Bahkan terkadang banyak hadis termelisih hadis-hadis yang ada dalam enam sumber yang lebih akurat. Paham ya? Hadis dalam misalkan dalam Sunan bayaki atau Sunan apa? Eh, Sunan Ibnu Majah, tapi ternyata menyelisih hadis-hadis yang Nah, barakallahu fikum yang ada dalam sahihain yang lebih akurat. Paham ya? Maka itu bisa dikatakan riwayatnya syadah. Paham ya? Hadisnya syad. Nah, seperti itu. Paham ya? Jadi tidak harus di satu hadis itu enggak harus itu loh. Paham ya? Tidak tidak harus terjadi pada satu hadis. Bisa berbeda-beda. Kata beliau balqatnya kunu fi wahidin aw fi tsnain aw Bahkan terkadang yang namanya riwayat atau hadis syad itu terkadang terjadi pada satu hadis atau dua hadis atau lebih. enggak? Paham ya? Idan araf nama huwa syad. Jika demikian berarti kita tahu apa itu syad. Wa ma huwa alladhi yuqabiluh dan apa lawan dari syad. Kalau syad sudah kita lewati ya. Syad adalah mukhalafatu thiqah liman huwa arjah minhu. Eh, ya kan liman huwa arjah minhu. Nah, barakallahu fikum dari siapa? Eh? Adat atau apa? Adalah atau hifdz. Paham ya? Nah, dari tiga perkara tersebut. Jadi mukhalaf itu kalimat huwa na'am arja minhu. Nah, sawan kanat sawan kana madza sawan kana fil adalah au uh, fil adad au fil hifd. Apa maksudnya itu ya? Seorang perawi sikah menyelisihi yang lebih kuat daripada dia. Nah, itu maknanya bukan terus kalau menyelisihi sikah yang lain enggak masuk juga. Karena apa? Karena nanti kan otomatis itu kan nanti seorang perawi sikah itu menyelisihi perawi yang sikoh-sikoh yang lain tapi lebih banyak jumlahnya. Berarti masuk dalam adat itu apa Paham ya? Nah, atau lebih kuat dari adalahnya. Dia juga memiliki sifat adalah cuman dia menyelisih para perawi yang adalahnya lebih tinggi. Maaf salah ya? Nah, tapi kalau sekarang yang menyelisih itu bukan sikoh, mungkar hadisnya. Kita lihat. Wa hunaka mukhalafatun ukhra lam yadhkurha al-mu'allif fahiya. Di sana ada penyelisihan yang lain. Yang mu'allif tidak menyebutkan yaitu idza kana al-mukhalif khaira sikotin. Apabila yang menyelisih tersebut, yang menyendiri tersebut bukan orang yang sikoh. Paham ya? Fa inna haditsahu sama mungkaran. Maka hadisnya dimakan mungkar hadisnya. Paham belum ini? Nah, wal mungkar huwa mungkar itu adalah ma khalafa fihi adh as-siqah. Jelas sekali kan? Mungkar itu adalah sebuah hadis yang apa? Yang perawi yang dhaif itu menyelisih perawi yang siqah jelas. saya ini? Nah, mungkar hadisnya. Wa huwa aswa' minasyad. Yang ini lebih parah lebih jelek daripada syarat Kalau syad itu masih mending karena yang menyelisih sikoh itu istilahnya. Walaupun itu masuk dalam pembagian do'ifan itu. Tapi ini enggak, ini mungkar. Kenapa mungkar? Sudah do'if menyelisih lagi. Paham ya? Sudah do'if menyelisih sikoh. li'an al mungkara na'am eh, al mukhalafa ma'ad do'if Paham ya? Li'anna al mungkar nah barakallahu fikum itu uh, yang menyelisih itu bersama dhaif. Al-mukhalafah ma'a dha'fin karena yang namanya mungkar itu dia sudah menyelisih bersama dengan apa? diiringi dengan lemah lagi. Sudah menyelisih lemah lagi itu. Wasyad al-mukhalafah fihi ma'a Ya enggak? Adapun syad itu penyelisihan ada cuman yang menyelisih ada orang yang thiqah itu loh. Paham salah ya? Paham bedanya ya? Naam. Wa yuqabilu munkal ma'ruf dan lawan daripada yang mungkar itu ma'ruf lawannya. Paham ya? Nah, hadisnya ma'ruf berarti tidak mungkar. Idan fahiyya arba'atul aqsam berarti ada empat jenis. Al-mahfud, mahfud itu lawan dari syad, dalam artian apa? Yang barakallahu fikum yang berhadapan dengan syad, itu mahfud. Berarti kalau yang hadisnya syad, berarti yang mahfud yang mana gitu loh. Kalau hadisnya ini syad, lafaznya syad. Terus yang mahfud yang terjaga yang baik yang mana itu. Paham ya? Nah, hadis ini mungkar, yang ma'ruf yang mana? Nah, seperti itu. Ada empat yang al-mahfud, asyad, al-munkar, al-ma'ruf. Fasyad huwa ma rawahu thiqatu. Nah, mukhalifan liman huwa arjah minhu, ya enggak? yaitu hadis yang perawi nah, sebuah hadis yang perawi yang sikoh tersebut menyelisih orang yang lebih kuat daripada dia dari siapa tadi adatnya jumlahnya ataupun adalahnya ataupun hifatnya hafalannya kalau mungkar marwahu dhaif mukhalifan istiqah kalau mungkar jelas hadis yang diriwayatkan oleh, oleh perawi yang dhaif dalam keadaan menyelisih perawi yang sikoh, ya enggak yang ketiga wal mahfud marwahul arjah mukhalifan istiqatin dunah wahwa muqabil sad. Ada pun hadis mahfud, mahfud adalah hadis yang apa? Yang diriwayatkan oleh para perawi yang arjah, yang lebih kuat, yang lebih rojih, lebih kuat dalam keadaan menyelisih satu perawi sikah yang di bawahnya. Paham ya? Nah, bahwa muqabil sad yang mana itu adalah lawan atau nah barakallah berhadapan dengan syad itu, lawan dari syad. Wal ma'ruf huwa marwahu sikah thiqah mukhalifan lidh Ma'ruf itu berarti apa? sebuah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang sikoh tapi menyelisih apa menyelisih perawi yang dhaif. Paham belum? Nah, wa qalu wal maqlub qismani tala adapun maklub itu adalah dua pembagian yang disebutkan hadza takmilatun lil bait. Ini adalah penyempurna terhadap pantun atau ini, yakni tala fi dzikr syad Nah, maksudnya beliau menyebutkan dalam penyebutan syad lakin hiya laisa laha ma'nan